kepada Al Ustaz Al Habib Ahmad bin Abdullah Al Kaf alaihi falyatafaddal. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربي ربي jadikanlah malam ini malam yang penuh dengan rahmat di antara kami ada yang menginginkan rahmatMu ya Allah di antara kami ada yang menginginkan kasih sayangMu ya Allah rahmatilah kami rahmatilah keluarga kami rahmatilah sanak saudara kami rahmatilah umat kekasihMu Muhammad Muhammad. Rabbi Rabbi Jadikanlah malam ini malam yang penuh dengan keberkahan di antara kami ada yang menginginkan keberkahan darimu ya Allah Di antara kami ada yang menginginkan keberkahan darimu ya Allah Berkahilah kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah sanak saudara kami Berkahilah umat kekasihmu Muhammad Rabbi Rabbi Jadikanlah malam ini malam yang penuh dengan ampunan Ampunan darimu ya Allah Ampunan darimu ya Allah Ampunan darimu ya Allah Mata kami bermaksiat Lisan kami bermaksiat Linga kami bermaksiat Sanubari kami bermaksiat ya Allah Bijahi Habibika Muhammad Muhammad Bijahi Habibika Muhammad Di antara kami ada yang menginginkan ampunan darimu ya Allah Ampunan darimu ya Allah Ampunan darimu ya Allah Ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah sanak saudara kami, ampunilah umat kekasihmu Muhammad. Rabbi Rabbi, Rabbi Rabbi Rabbi Rabbi Jadikanlah malam ini malam yang penuh dengan kekabulan Kekabulan duniawiah wal ukhrawiah Kekabulan dunia untuk menuju akhiratmu ya Allah Di antara kami ada yang menginginkan kekabulan tersebut ya Allah Di antara kami ada yang menginginkan kekabulan tersebut ya Allah Kabulkanlah kami Kabulkanlah kami Kabulkanlah keluarga kami Kabulkanlah sanak saudara kami Kabulkanlah umat kekasihmu Muhammad Rabbi Rabbi Jadikanlah perkumpulan malam ini penyebab kami husnul khatimah ya Allah Penyebab kami husnul khatimah ya Allah Penyebab kami husnul khatimah ya Allah Penyebab keluarga kami husnul khatimah ya Allah Penyebab sanak saudara kami husnul khatimah Penyebab umat kekasihmu Muhammad husnul khatimah Ya Allah biha, Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha, Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha, Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Amin Ya Rabbal Alamin Assalamu alaikum, Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mau jawaban lembek. Ya. Jawabannya yang semangat. Setuju? Setuju? Jalan jangan kalah sama sorakan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya yang kaget. Saya yang kaget. Sebelum salam yang ketiga, saya mau tanya pada kalian. Ini mau setelannya sebentar apa setelan lama? Yakin. Ikhlas. Ridho. Gak usah disumpah dah. Setelan lama? Setuju? Siap. Gak apa-apa, Beb. Gak apa-apa apa-apa.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 Coba mau dengar sekali lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sehari berapa kali solawat? Ah, yang belakang tuh. Ibu-ibunya nggak kelihatan. Sehari berapa kali sholawat? Pada diem. Ini mau bahasanya Jawa. Kalau bahasa Jawa saya belepotan Jawanya. Kasar. Masalahnya baru belajar. Sholawat adalah syafaat. Sholawat adalah satu amalan yang akan menjadikan diri kita mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Yakin? Ini setelannya lama, nggak apa-apa kan? Ya, janji, ikhlas ya. Diceritakan di satu kitab seorang ulama besar yang bernama Sayyidina Sufyan al thawri Kenal nggak? Kenalnya sama siapa? Habib Jamal. Habib Jamal ganteng nggak? Tapi sayang, bininya cuma satu. Setuju nggak kalau Habib Jamal nikah lagi? Alhamdulillah. Ini pembukaan belum. Stelannya kan lah. Tuh udah dimabrukin akad aja belum. Sedina Sufyan Athauri pada suatu hari beliau melaksanakan ibadah tawaf. Melaksanakan ibadah tawaf. Apa itu tawaf mengelilingi Ka'bah tujuh? Pernah? Belum pernah. Niatin dari sekarang insya Allah nyampe. Amin. Ketika Sayyidina Sufyan Athauri mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali, Sayyidina Sufyan Athauri memperhatikan satu pemuda yang di depan beliau ketika tawaf diperhatiin nih pemuda yang dibaca solawat terus. Dari putaran pertama, putaran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, yang dibaca sama pemuda ini hanya solah, solawat. Nyampe di multazam, ya solawat. Kalau kita nyampe di multazam ngapain doanya? Eh, kalau saya nambah bini. Karena multazam gah gah ganteng. Meneng, tau meneng? ya diam. Multazam itu gabul. Ini sebelum dilanjutin ceritanya saya jadi sama cerita, ingat cerita waktu di Multazam nih. Boleh pindah cerita nggak? Ini orang di multazam yang dibaca solawat, solawat, solawat. Padahal multazam dah tahu tu doa multazam pasti gak gabul. Pernah pada suatu hari, ya, ada seorang tukang besi. Tuh tukang besi? ngelas, Minta izin sama bosnya, sama majikannya. Majikan, saya minta izin nih mau naik haji. Boleh nggak? Oh boleh. Ini tukang besi, subhanallah, beliau itu adalah seseorang yang masih bujangan. Ya, setelannya lama sampai jam 1. Kuat? Ya, sama bakdunya belum. Sekali-kali ya enggak. Ini tukang besi berangkat naik haji. Namanya di Arab ya, perempuan itu rapet. nggak kayak di Indonesia. Masya Allah. Ketawa Naik haji nih tukang besi, subhanallah yang diniatkan sama dia doanya macam-macam tapi doa yang paling kuat saya mau nyampe multazam pokoknya doa saya pengen cepat kawin. Ini kisah-kisah nyata nih. Sampai di multazam, nih tukang besi doa. Ya Allah minta kawin, minta kawin, minta kawin. Ketika doa, subhanallah di sebelah dia ada cewek nih. Kalau kata bahasa Jawanya wed, wedo eh, Nah, begitu deh. Tengit. Terus, ini belum. Terus. Kenapa di tukang parkir aja? Ketika doa, ya Allah minta kawin, minta kawin, di sebelahnya ada cewek, subhanallah. Ya namanya orang lagi umroh, lagi naik haji, itu kan gak pakai cadar, gak pakai tutupan. Lagi doa di sebelah juga nih cewek. Pas dilihat, nih cewek cakep banget. Sampai dia nggak sengaja ketika doa, ya Allah minta kawin sama yang kayak gini nih. Ini kisah nyata nih. Nggak tahu kitabnya apa, saya lupa lagi. Ditunjuk ya Allah minta yang kayak gini, kayak gini. Ini cewek bingung nih orang nggak sopan banget tunjuk nunjuk saya. Tahu di multazam si cewek nggak enak. Ya Allah doa lagi. Ini mudah-mudahan telunjuknya orang ini Allah ya Allah sumpungin dah. Patahin nih telunjuknya. Ini di multazam. Nggak main-main doanya. Tapi dalam hati nggak jerit-jerit. Kata perempuannya, mudah-mudahan nih orang telunjuknya buntung pulang masing-masing. Si cewek pulang nggak kenal siapa tuh cewek, siapa tuh cowok, nggak tahu. Pulang. Subhanallah setelah pulang naik haji, ini si tukang lasnya beberapa hari kemudian lagi ngelas nggak sengaja kena jarinya sumpung. Gabul nggak? Gabul nggak? Makanya jangan macem-macem kalau depan multazam. Sumpung, masya Allah diobatin libur, nggak jadi ker kerja. Kalau kata bahasa Jawanya disambangin ya, ditilikin. Bener nggak? Ya. Datang ditilikin sama maji. Assalamualaikum waalaikumsalam. Subhanallah majikannya nangis. Nangkep meluk nangis. Tanya ada apa yang nangis itu harusnya saya bukan ente. Saya nggak punya jari. Kata majikannya, "Ya Allah, ini ada musibah besar." Kenapa? Saya cerai sama istri saya talak tiga. Bingung nggak? Terus apa urusannya sama saya? Saya minta tolong kepada anda untuk menjadi muhalil saya. Saya pengen balik lagi. Tahu muhalil nggak? Tahu nggak? Makanya belajar. Kata orangnya, saya jadi muhalil istri bapak. Iya, jadi muhalil saya. Siap, siap. Beli dulu pengen kawin. Wah, gabul doa saya di Multazam. Selesai iddahnya dikawinin sama majikannya, sama mantan is istrinya. Pokoknya ente sudah selesai sehari dua hari cerai loh. <laughs> Enak aja. Dikawinin subhanallah. Dikawinin ketika dikawinin ditemukan kaget nih laki-laki. Ya Allah. Ternyata yang waktu di multazam itu adalah istri majikannya. Subhanallah, gabul doa saya depan multazam, minta yang kayak gini. Subhanallah, Allah berikan kepada saya. Si perempuannya kaget, Masya Allah, saya juga gabul. Tangan kamu sumpung itu berkat doa <laughs> saya. Ini multa, multazam. Ini Sufyan Astauri merhati merhati ini pemuda, subhanallah. Keliling bacanya sholat. Senang sholawat nggak? Alhamdulillah. Karena percuma ini ngandelin amal nggak bakal masuk surga susah. Butuh syafaat. Syafaat kuncinya adalah solawat kepada Nabi Muhammad. Muter, muter, muter tawaf, selesai tawaf, didatengin nih pemuda sama Sayyidina Sufyan as -Sawri. Bentar, jam berapa nih? Oh, masih ada waktu setengah sepuluh. Tanya, tanya, katanya majlis saya tanya sama beliau sampai jam sepuluh ya? Bener, bener. Oh, bohong satu. Selesai tawaf ditanya, pemuda sini ente, saya mau tanya. Iya ya Syekh, kenapa? Saya perhatikan anda itu ketika tawaf yang dibaca solawat pasti ada apa-apa nih. Kenapa? Padahal orang ketika tawaf itu bacaannya macam-macam yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan macam-macam doa yang dia panjatkan macam-macam katakan tapi kenapa anda yang dibaca hanya solawat kepada Nabi Muhammad SAW pemuda ini menjawab ya Syekh maaf memang doa daripada doa tawaf itu macam-macam akan tapi saya mempunyai pendirian dan mempunyai semboyan hidup yaitu tiada hari tanpa solawat Pernah nggak ente punya semboyan hidup dalam hatinya tiada hari tanpa salawat? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak dalam sanubari kita mengatakan tiada hari tanpa salawat? Pernah? Nggak pernah. Kalau semboyan kita dalam hidup apa? Tiada hari tanpa duit. Ya nggak? Lalu ketika ditanya, maaf ya saya saya mempunyai semboyan dan saya ini mempunyai ada satu kejadian demi Allah sebenarnya kedatangan saya ke kota Mekah ini seharusnya saya datang bersama ayah saya. Bersama ayah saya dan subhanallah ketika di pertengahan jalan ayah saya sakit dan akhirnya meninggal. Saya kebingungan demi Allah yang menjadikan bingung saya, Syekh, bukan kematian ayah saya, kematian ayah saya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadikan bingung saya, subhanallah, wajah ayah saya jadi gosong. Jadi apa? Bukan film nih. Jadi go, saya kebingungan dan saya tutup jenazah ayah saya dengan satu helai kain. Dan ketika saya tutup dengan rasa kebingungan saya, saya tertidur. Dan ketika saya tertidur, demi Allah saya bermimpi. Saya bermimpi ada seseorang datang menghampiri jenazah saya, saya tidak pernah melihat seseorang itu gantengnya daripada seseorang tersebut. Mengeluarkan cahaya seperti bulan purnama. Saya tidak tahu siapa dia yang datang. Tahu-tahu orang tersebut menghampiri ayah saya dan membukanya daripada tutupan yang saya tutup tersebut dalam mimpi saya. Lalu demi Allah orang tersebut mengusapnya dengan satu usapan. Ketika saya lihat, Masya Allah, ayah saya yang wajahnya tadinya gosong jadi terang benderang seperti bulan purnama ditutupnya lagi. Setelah ditutup, Lalu saya bertanya, siapa Anda? Siapa Anda? Lalu orang tersebut mengatakan, Ana Muhammad sahibul Quran. Ana Muhammad sahibul Quran. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Yang datang itu adalah kekasih Allah junjungan Sayyiduna Muhammad. Lalu saya bertanya, Ya Rasulullah, engkau menolong daripada ayah saya. Apa yang sudah diperbuat oleh ayah saya? Ayah saya ini orang biasa. Bukan ulama, bukan salehin, bukan wali min awliya illah, Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada saya, betul. Ayah kamu adalah orang biasa, bukan wali, bukan salehin. Akan tetapi ayah kamu adalah seseorang yang tidak pernah setiap harinya selalu bersolawat kepadaku seribu kali. Ini janji saya. Ketika ayahmu meninggal dunia, karena ayahmu lisannya terbiasa mengucapkan solawat kepadaku, ayah kamu itu memanggil-manggil nama saya. Saya datang memberikan syafaat kepada ayah kamu. Ini lisan kebiasaan yang kita lontarkan setiap hari. Itu akan kita rasakan ketika Israel akan menjemput kita. Kalau kita setiap harinya bahasa-bahasanya udah kebun binatangnya keluar semua. Ya. Udah segala macam kalimat-kalimat yang Masya Allah na'udzubillah thumma na'udzubillahnya keluar. Bagaimana ketika Israel menjemput kita. Ini Rasulullah datang. Lalu seketika itu katanya, pemuda ini menceritakannya kepada Sayyidina Sufyan ats thawri saya terbangun. Saya terbangun dan mengatakan dalam sanubari saya, sayang ini cuman hanya mimpi. Sayang ini cuma hanya mimpi kesihan ayah saya. Akan tetapi dalam hati kecil saya penasaran saya akan melihat wajah daripada ayah saya. Demi Allah ya Syekh, ketika saya membukanya, setelah saya bangun dari tidur demi Allah wajah ayah saya seperti terang bulan purnama. Dari mulai detik itu saya mempunyai semboyan hidup tiada hari tanpa solawat kepada Nabi Muhammad. Solawat adalah syafaat. Solawat adalah manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد baru mulai nih. Siap? Ma'asyiral habaibul kiram, Jangan ketawa. Ini baru mulai ketawa udah nggak kuat. Kata Habib Jamal suruh sebelah God, Nyemplung sekalian. <laughs> Ma'asyiral habaibul kiram, para habaib, para ustadz, para alim ulama, aparatur pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kepada khadimil majlis Habib Jamal Ba'akil, kepada Guru kita semua Al-Habib Muhammad Bagir bin Saleh Maulad Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Maulad Dawilah Kepada para habaib yang lainnya Ma'asyiral muslimin wal muslimat Rahimakumullah Diceritakan di satu kitab Ada seorang pemuda Ini kan banyak pemudanya Jadi saya ingat sama yang muda-muda nih tapi bini muda belum kelihatan. Ada seorang pemuda yang mempunyai niat-niat jelek. Niatnya jelek. Bentar, takut dipelototin. Sampai jam berapa sih, Beb? Mati lagi ini. Setengah sepuluh. Seorang pemuda ini mempunyai hati, Masya Allah, gak tahu sama pemuda zaman sekarang dalam hatinya, ah saya seneng banget tuh lihat cewek itu tuh katanya. Niat-niat buruk, tapi mau nyamperin ke rumahnya takut sama orang tuanya. Dilihat orang tuanya pergi kebenaran, saya mau beranikan diri. Datang ke rumahnya. Tok, tok, tok, tok, tok. Assalamualaikum. 2012 nih nenek muda. Bahasa setannya keluar. Assalamualaikum maksudnya. Dijawab sama yang di dalam. Waalaikum sayang katanya. Diterima asik nggak? Subhanallah. Assalamualaikum. Dibuka, masya Allah kata orang Sunda si AA datang. <laughs> Bukan AA game. mulai apa sih kalau bahasa Jawanya neng itu apa? Kalau Sundanya neng. Ah. Juju. Juri. Ah, mbak-mbak aja deh, mbak. Mbak yo. Lu anak kecil deh pinter. Mbak yo. Ayo kita jalan-jalan. Setannya keluar nih. Banyak nggak yang kayak ginian di Malang nih? Banyak. Nih yakin bapaknya juga ada di sini nih. Tobat cepetan pak, kunci rumahnya. Setan nih yang datang nih. Dibawa nih orang cewek keluar. Tapi nggak berani megang. Takut katanya bukan mahram. Tapi hati setan iblis mulai datang ke sanubari dia. Dibawa mulai jam 7, jam 8, jam 9 setengah sebelas lihat udah agak sepi rayuan-rayuan gombalnya keluar si raja gombal mulai keluar dirayu nih mbak yuk katanya bapaknya jualan bunga ya Cina. ini jangan pada ketawa dulu apa yang kita ambil hikmah daripada isi cerita Bentar lagi pada nangis loh. Ih, jangan pada ketawa. Gak jadi deh rayuannya. Terus. Terus. Dua minggu diundang lagi nih. Rayuan-rayuan gombal mulai keluar. Masya Allah. Mau megang tangan gak berani. Mbak Yu boleh pegang tangannya nggak? Eh, sebentar katanya. Lihat ada orang nggak? Kata Mbak Yu nggak enak kalau dilihat orang. Sebentar, dicek dulu sama nih laki. Aman. Mbak Yu aman, nggak ada yang lihat. Yakin nggak ada yang lihat orang, nggak ada, nggak ada. Yang lain nggak ada yang lihat, nggak ada. Yakin? Yakin? Boleh pegang nggak? Bentar. Allah lihat nggak katanya. Bingung kan? Pinter banget nih Mbak yuknya. Allah lihat nggak? Bingung nih laki. Langsung gemeter. Gemeter ketika ditanya, Allah lihat nggak? Pernah nggak kita dalam hati kita ketika melakukan suatu perbuatan? nggak tahu di kantor, nggak tahu lagi sama pejabat, nggak tahu lagi sama keluarga, nggak tahu lagi sama setan, dalam hati pernah nggak Allah melihat kita? Pernah nggak gitu? Ini sifat yang diajarkan oleh junjungan Sayyidina Muhammad. Ketika mempunyai dalam sanubarinya Allah melihat kita, insya Allah nggak ada maling, nggak ada korupsi, nggak ada yang selingkuh. Ini malam hari ini kita berkumpul demi Allah Perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang untuk mengasah daripada sanubari kita. Agar kita pulang ke rumah masing-masing dalam sanubari kita penuh dengan kalimat kata-kata Allah melihat kita. Allah mensaksikan kita. Allah menilai kita. Pemuda ini langsung bergetar, bergetar dan bergetar lalu lari terbirit-birit dan taubat kepada Allah taubat kepada Allah. Setelah taubat kepada Allah, pemuda ini dalam beberapa waktu meninggal dunia. Dilihat oleh seorang wali min aulia illah dalam mimpinya. Masya Allah, pemuda ini dalam kehidupan di akhiratnya, dalam kehidupan yang sangat senang. Ditanya, apa yang Allah berikan kepada anda ini berkat apa? Katanya. Kata pemuda itu, berkat malam hari itu ketika saya mempunyai rasa takut kepada Allah. Ini akhaful ini Inni akhafullah Ini yang harus diterapkan kepada sanubari kita pada malam hari ini Inni akhafullah Setiap langkah kita Ketika kita berhadapan dengan siapapun Ketika berhadapan dengan siapapun dalam sanubari kita ada kalimat ini akhafullah Insya selamat dunia dan akhirat amin mudah-mudahan perkumpulan malam hari ini Allah curahkan rahmat kepada kita curahkan barakahnya kepada kita curahkan ampunannya kepada kita dan husnul khatimah diberikan oleh Allah kepada kita keluarga kita sanak saudara kita amin ya rabbal alamin wal minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh